Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gria Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107, teruskan perjuangan manai kemerdekaan. Alhamdulillah alladzi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la ummata ba'dah wa la kitab ba'da kitabihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وبعد Alhamdulillah rekan-rekan Allah mengizinkan kita untuk kembali bersama-sama menimba ilmu dari Ustaz Farid Ahmad Uqbah terkait kajian tauhid kita ayat iya karena budu wa iya karena stain di poin yang ke-102 insya Allah malam ini kita akan bahas dan tentunya kami berharap Anda sudah menyiapkan catatan Anda agar kemudian ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita baca kembali, dapat kita renungkan kembali sewaktu-waktu. Saya William Hasan bersama Mas Firman Hakim akan menemani Anda Insya Allah hingga nanti menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya selama kebersamaan kita, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengajukan pertanyaan. Jadi silahkan Anda bergabung di layanan telepon 8816363 ataupun di layanan SMS kami 0815111 107 107 dan alhamdulillah rekan dakta Ustaz kita sudah hadir saat ini di studio bersama kami yakni Ustaz Farid Ahmad Uqbah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kabar sehat. Ustaz. Alhamdulillah hari ini lumayan. <laughs> Kalau boleh cerita sedikit eh, hasil dari wisuda alumni kemarin Ustaz? Ya Alhamdulillah eh, ya, bersyukur kepada Allah kita telah menyelesaikan satu perjalanan pembinaan para kader DAI hmm. yang itu memakan waktu sekitar dua tahun dan Alhamdulillah uh, pada hari Sabtu kemarin eh, tanggal 4 eh, Agustus mm -hmm. 20 Rejab yang kemudian kita telah mengadakan acara wisuda angkatan pertama dari para dai yang uh, menyelesaikan kegiatan pendidikan di Al-Islam sebagai pendidikan tinggi para dai dan alhamdulillah hasilnya cukup mengembirakan jadi sekian uh, karya yang mereka telah hmm. tulis dan mereka bukukan sehingga uh, mudah-mudahan itu menjadi amal saleh mereka hmm. dan bisa dimanfaatkan oleh para para dai yang lainnya hmm. karena e, berjumlah ratusan kitab yang telah diringkas dari mereka ini yang mudah-mudahan itu e, menjadi bekal buat kawan-kawan kita yang belum sempat untuk menggali kitab-kitab itu -hmm. dari sumber-sumbernya dan itu sudah menjadi e, dalam bentuk bahan yang tertulis dalam bahasa Indonesia sehingga bisa diakses oleh mereka meskipun yang tidak bisa bahasa Arab Hmm, ya. ya, Jadi jangan lupa juga rekan-rekan bagi Anda yang ingin mendengarkan uh, kajian Tauhid Nusad Farid Anda bisa bergabung dalam uh, website alislamu.com. Jadi silakan klik di www.alislamu.com Ustaz kita masuk ke pembahasan 102 dari ayat iya karena buru iya karena Ya Iya insyaAllah kita akan masuk ke poin yang 102 insyaAllah Fadal Ustaz di. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan kajian kita dalam penjelasan makna kena butuh, ia kena nasta'in di mana kita akan masuk ke poin yang ke-102 dari 300 poin yang direncanakan akan kita bahas dalam kajian kita kajian kita berikutnya lewat Radio Dakta ini. Uh, pada poin yang ke-102 ini di mana Syekh Rahman Adus Allah menyebutkan ubudiyatullah itu jibu ala ahliha rai al 'am was suluk al 'am fima bainahum wa hada lahu quwwatu at fil على الأخلاق واختلاج الحياء لكل نفس والحياء شعبة من الإيمان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير كله pada poin ini bahwa seorang mukmin yang menyatakan ia akan Abu wa ia akan nasta'in itu berkewajiban untuk memantau opini umum yang berkembang di masyarakat termasuk juga perilaku umum yang terjadi di masyarakat sehingga antara satu sama lain itu jelas akan saling mempengaruhi. Dan apabila kemudian perilaku atau pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang cenderung kepada uh, berbagai macam ucapan, pendapat, perilaku yang menyimpang, maka itu akan sangat berpengaruh kepada akhlak dan moralitas uh, mereka yang memandang, melihat, berinteraksi, bergesekan dengan orang-orang yang mempunyai pandangan dan perilaku yang seperti itu. Sehingga akan membentuk akhlak dan perilaku yang sama seperti mereka nantinya. Dan itu akan uh, apa tarik menarik antara mereka ini sehingga kemudian bagaimana uh, timbulnya rasa malu untuk eh, menutup semua kejelekan baik ucapan maupun perbuatan itu sebab yang paling bisa menutupi semua ucapan dan perilaku buruk itu hanya rasa malu itu. Kalau orang sudah hilang rasa malunya, kata Allah, "Idza hayal haya nak mata syau. Kalau sudah rasa malu itu hilang, maka silakan Anda berbuat se sekenanya. Karena itu akan menjadi suatu perilaku yang lepas sama sekali. Makanya Rasul mengatakan, "Al-haya'u min iman." Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Dan seluruh rasa malu itu semuanya kebaikan. Makanya kenapa fitrah yang jadikan oleh Allah pada wanita itu lebih dominan rasa malunya daripada kaum pria. Karena memang ketika kemudian kaum wanita itu tidak menjaga rasa malunya, maka yang timbul adalah perilaku-perilaku yang liar yang justru akibatnya sangat fatal. Terjadinya penyimpangan di masyarakat itu disebabkan rasa malu yang sudah hilang dari mereka. Ketika kita lihat bagaimana tampilan-tampilan, tayangan-tayangan yang muncul di televisi, di mana mereka sudah berani untuk menunjukkan bagian daripada dadanya atau menunjukkan bagian daripada pahanya. Bahkan tidak jarang sekarang sudah terlihat karena dalamnya naudzubillah dzalik yeah. perilaku-perilaku dengan goyangan-goyangan dengan tingkah laku yang luar biasa penyimpangannya itu sepertinya bangsa ini sudah kehilangan nilai-nilai karena sepertinya itu terjadi di negara-negara barat yang bebas nilai daripada nilai-nilai keagamaan itu hmm. Kalau kita lihat di negara-negara barat itu memang sudah menjadi satu kelaziman dalam uh, apa ini eh, acara-acara uh, televisi mereka. Karena memang mereka tidak punya aturan yang kemudian uh, mengatur bahwa itu merupakan suatu perilaku menyimpang dari uh, tatanan sosial atau kesusilaan yang ada. Berbeda dengan masyarakat timur yang lebih terjaga. Tetapi rupanya masyarakat kita ini sudah terlalu berani sehingga menampilkan tayangan-tayangan yang justru sangat berlawanan dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Islam termasuk sangat bertentangan dengan budaya-budaya lokal dan sangat bertentangan dengan segala bentuk nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kehidupan umat manusia dan itu akan sangat berpengaruh kepada perilaku mereka yang menonton mereka yang memandang, mereka yang perhatikan, apalagi mereka yang mengikuti hmm. adegan-adegan atau perilaku-perilaku atau ucapan-ucapan yang muncul di dalam kehidupan para artis yang tampil di uh, permukaan uh, apa ini layar kaca itu. Kita lihat pada kesempatan Ramadan yang lalu luar biasa jadi hampir seluruh acara-acara itu didominasi oleh pelawak-pelawak yang memang perilaku mereka banyak yang fasik, banyak yang fujur, banyak yang bejat. Tetapi berpenampilan seperti orang baik pada waktu Ramadan. Dengan gayanya, dengan penampilannya, dengan apa ini eh, pakaiannya dan sebagainya. Seperti orang yang soleh dan soleh, ah, Masya Allah. Hmm. Padahal di luar itu mereka ada orang yang suka cingkrak-cingkrak. Orang-orang yang kemudian tampil begitu apa ini eh, eh, seronok dan seterusnya. Apalagi kemudian yang muncul itu uh, pelawak lawakan-lawakan yang sebenarnya yang tidak lucu dan tidak jarang bahkan melecehkan itu tumbuh dari suatu ucapan-ucapan mungkin terkontrol mungkin tidak tetapi itu sudah menjadi sesuatu wacana umum dalam kehidupan masyarakat kita. Nah untuk itu tentunya perlu yang namanya uh, kontrol terhadap opini umum baik itu yang lewat layar kaca atau lewat mass media tertulis ataupun lewat uh, buku ataupun lewat uh, apa ini radio dan yang lain sebagainya dan itu semua akan saling mempengaruhi satu sama lain terutama kepada mereka yang menonton mendengarkan membaca dari semua bentuk eh, opini-opini uh, yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan betapa bahwa uh, apa ini ucapan di dalam Islam itu mengandung makna yang luar biasa ya bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fusilat itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salih wa qala innani minal muslimin ya siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyerukan ke jalan Allah hmm. dan menyatakan kami orang-orang muslim nah ucapan dalam Islam itu mengandung makna yang luar biasa satu ucapan bisa saja menyebabkan orang itu kufur satu ucapan bisa saja menyebutkan orang menyebabkan orang itu eh, ingat kepada Allah SWT Ya, bisa jadi seseorang itu hanya satu ucapan kata Rasulullah masuk surga. Bisa jadi seseorang itu karena satu ucapan dia masuk neraka. Umpamanya dalam riwayat itu disebutkan ketika kemudian ada seorang penguasa yang memaksakan kehendaknya untuk kemudian uh, kepada siapa saja memberikan satu pengorbanan kepada penguasa itu hmm. meskipun satu lalat. Tetapi ketika orang mukmin menolak pengorbanan itu karena kita tidak boleh berkorban kecuali untuk Allah SWT. Ketika orang itu siap untuk berkorban, berkorban dengan kepada manusia, maka sudah melakukan satu kemusyrikan. Maka kemudian orang ini menyatakan saya tidak mau berkorban untukmu, aku mau berkorban hanya untuk Allah. Karena ungkapan itu dia dibunuh. Dan sebab itulah dia masuk surga. Apabila kemudian kita lihat sebaliknya, orang yang kemudian mau mengorbankan kepada si penguasa itu, meskipun dengan satu lalat, tapi akibat itu kemudian dia masuk neraka dan betapa seseorang mengucapkan satu kata-kata yang itu berimplikasi luar biasa apalagi kalau itu muncul dari seorang tokoh apalagi itu muncul dari seorang penguasa atau itu muncul dari seorang ulama atau muncul dari seorang dai atau muncul dari orang yang punya pengaruh di masyarakat Sungguh ucapan itu mempunyai makna dan spektrum yang sangat luas sekali. Karena itu ucapan harus ada pengendaliannya. Kalau kita kemudian melihat dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan begini. يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال qa'id. Ma yalfidu min qawlan illa لديه raqibun atid. Allah menyebutkan dalam ayat itu ketika dua malaikat yang berada di pundak kanan dan kiri itu mereka selalu mencatat apa yang ter, apa ini, e, terungkapkan oleh lisan seseorang ketika kemudian seseorang mengucapkan satu ucapan maka itu akan dicatat oleh malaikat itu jika ucapan itu baik dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Jika ucapan itu buruk akan dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Berapa banyak masalah yang timbul di masyarakat ini sampai mulai apa ini pertengkaran biasa hmm. sampai pada bentuknya peperangan yang luar ya. biasa itu tidak jarang disebabkan karena ucapan-ucapan yang tidak terkendali. Nah karenanya sekalian kita perlu menjaga bagaimana ucapan ini yang namanya kata-kata itu ya dijaga betul sehingga kemudian tidak melakukan tidak apa ini e, berakibat buruk kepada mereka yang mendengarkan atau kemudian merubah satu perilaku manusia yang yang buruk itu kemudian uh, menjadi satu kehidupan ataupun perilaku yang buruk pula. Karenanya kita sebagai muslim yang menyatakan iya kena budu iya kena stain bahwa kemudian yang namanya opini umum itu harus diperhatikan betul apakah itu yang bersifat ucapan maupun tulisan maupun tampilan-tampilan ataupun bentuk-bentuk lainnya yang itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan e, masyarakat terutama masyarakat muslim sehingga harus apa dilakukan satu suatu kontrol yang cukup apa ini e, signifikan sehingga kita bisa memilah-milah atau paling tidak menegur kepada mereka yang kemudian diketahui e, mengucapkan atau melakukan ataupun menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan atau apalagi norma-norma kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah ini tentunya yang paling e, berperanan dalam hal ini pertama adalah e, apa ini secara individu masing-masing kemudian keluarga kemudian masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada dalam kehidupan masyarakat kita termasuk adalah dalam hal ini e, pemerintah. Karena kalau kemudian dibiarkan seorang seperti Salman Rushdie mengucapkan seenaknya sendiri ucapan-ucapan yang melecehkan agama, atau kemudian ya. eh, orang-orang yeah. uh, yang yang kemudian berani mengucapkan bentuk-bentuk ucapan yang melecehkan Rasulullah SAW, melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah SWT, dalik, maka itu berarti sudah merupakan satu penyimpangan yang harus diluruskan dan harus dihentikan sehingga tidak terjadi satu apa nih uh, eh, pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat kita. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Ya, jadi eh, rekan rekan salah satu tugas utama kita dari konsekuensi menjalankan iya karena Abu Dua iya karena saya adalah melakukan kontrol terhadap eh, perilaku dan opini umum agar tetap berjalan di atas kebaikan. Baik, rekan rekan kita lanjutkan kembali taklim kita bersama Ustaz Farid Ahmad Uqbah terkait dengan mana iya ia karena berdua ia karena stay di poin yang ke 102. Ustaz, silakan dilanjutkan. Ya warahmatullahi Kalau tadi kita bicarakan bagaimana perkembangan yang ada di masyarakat kita dari berbagai macam bentuk opini-opini yang berkembang di masyarakat lewat mas-mas media yang kemudian pasti di sana ada dua bagian satu bagian yang mengandung kemaslahatan dan yang satu bagian lagi mengandung kemadaratan yang dalam istilah syariat itu ada al-masalih ada al-mafasid al-masalih adalah sesuatu yang dianggap baik menurut agama dan syarat ya menurut agama dan akal sehingga kemudian akan e, berimplikasi baik buat kehidupan masyarakat yeah. Iya. uh, secara keseluruhan. Nah, tetapi di sana juga ada bagian-bagian yang kategorinya adalah al-mafasid, iya. yaitu kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh ucapan atau perilaku atau berbagai macam opini-opini eh, dan eh, tingkah laku yang berkembang di masyarakat kepada mereka yang langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan ucapan dan perilaku itu. Nah, dalam kaitan dengan Islam, maka seluruh kaitan dengan kebaikan itu harus didorong. Dan seluruh hal yang berurusan dengan keburukan harus segera ditutup. Nah, baik itu ya. ucapan maupun perbuatan. Makanya dalam wilayah Islam tidak boleh ada pelacuran. Hmm. Dalam wilayah Islam tidak boleh ada e, gosip-gosip uh, yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi e, ungkapan-ungkapan uh, ungkapan -ungkapan adu domba berita-berita yang menyudutkan dan memojokkan padahal belum tentu kebenarannya dan berbagai macam bentuk yang kemudian dapat merusak keutuhan daripada tatanan umat Islam. Makanya kemaslahatanlah itu yang didorong dan keburukan itulah yang ditutup. Ini adalah merupakan kewajiban baik personal maupun mereka yang punya jabatan dan kedudukan. Makanya Al Imam uh, eh, Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim Juz 2 halaman 217 beliau mengatakan waqad tatabaqa ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al kitab was sunnah wa ijma'ul ummah wa huwa aidan min nasihat allati hiya din beliau katakan telah uh, sepakat ya uh, seluruh umat tentang wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf ini menyuruh kepada kebaikan tadi itu. Nahi mungkar berarti mencegah kepada keburukan itu. Itu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' daripada umat secara keseluruhan. Karena itu bagian daripada agama. Nah, ini menjadi kewajiban baik perorangan maupun lembaga dan termasuk pemerintahan. Karena itu Allah SWT secara khusus menyebutkan kepada kaum mukminin Ya di mana Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahli kitab bila kana khair lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, bahwa kalian wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah segala kemungkaran kemudian beriman kepada Allah. Seandainya para pengikut ahli kitab itu mereka beriman itu akan lebih baik daripada daripada tidak. Di antara mereka ada orang mukmin dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan umat manusia ini ada paling tiga tiga komponen. Hmm. Ya, satu kelompok komponen itu mereka yang selalu mengarah kepada kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Mereka menyuruh kepada kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan. Nah orang-orang inilah yang dikatakan al-mu'minun yang kemudian disebutkan oleh Al-Quran tadi itu. Yaitu apa? Mereka yang selalu dalam kebaikan dan kebaikan. Mm -hmm. Nah, orang mukmin harus memberikan contoh kepada yang lainnya dalam ucapan maupun perbuatannya. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka ini kategorinya kelompok perusak yang ingin menyampaikan kerusakan-kerusakan dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Mereka itulah kaum munafikin dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan bahwa kemudian orang munafik itu kerjaannya adalah selalu ingin merusak. Hmm. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar وينهون عن المعروف. Dalam surat At-Taubah ayat 67, kebalikan orang mukmin, orang orang munafik itu, mereka pekerjaannya karena bekerja sama satu sama lain untuk menyuruh kepada yang mungkar dan melarang kepada yang ma'ruf yang baik. Ya, maka Anda akan temukan orang-orang seperti itu. Ketika orang mau sholat dihalangi, ketika orang mau berdakwah dihalangi, ketika orang mau bersedekah dihalangi, ketika orang mau berjihad dihalangi, ketika orang melakukan kebaikan-kebaikan mereka menghalangi. Bahkan mereka membuka pintu kemaksiatan di mana-mana. Ini adalah indikasi daripada kemunafikan itu. Yang kemudian hakikat mereka membuka segala bentuk kemungkaran Kemungkaran itu semua yang buruk menurut agama dan akal dan menutup semua bentuk kebaikan yang itu menurut agama dan akal adalah sesuatu yang baik. Nah, tetapi ada kelompok ketiga, mereka ini kategorinya kadang-kadang nyuruh yang baik, tapi kadang-kadang juga berbuat yang mungkar. Mereka ini adalah kategori orang mukmin yang penuh kelemahan atau orang muslim yang kemudian banyak maksiatnya yang kemudian mencampur aduk eh, mencampur adukan antara hak dan batil. Kadang-kadang dia berbuat baik, kadang-kadang dia berbuat mungkar. Hmm. Kadang-kadang dia berbicara baik, kadang-kadang berbicara mungkar. Ini adalah orang fasik, fasik. yang juga telah melakukan satu kesalahan di dalam perilaku dan ucapannya sehingga kemudian uh, kadang apa ini ucapan baik dan perbuatan baik kadang juga mengandung apa uh, ketidakbaikan. Nah tentunya dari tiga komponen ini kita sebagai hamba Allah yang menyatakan iya karena abdu, wa iya karena stain hendaknya memposisikan diri kita dalam porsi yang jelas dalam ketentuan syariat yaitu selalu mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Karena itu sekalian kalau kita perhatikan itu ayat Al-Quran dan kita lihat sekarang hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam riwayat Imam Muslim ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnati wa yaqdaduna bi amri thumma innahu takhallafa min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ya, dalam riwayat Muslim ini Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT sebelum dalam satu umat kecuali ada pada nabi itu pengikut-pengikut sahabat-sahabat yang mereka mengambil sunnahnya yaitu jalan hidupnya Kemudian mereka mengikuti perintahnya. Tetapi akan terjadi satu generasi di mana mereka itu ciri yang menonjol pada diri mereka berkata apa yang mereka tidak berbuat dan berbuat apa yang mereka tidak diajarkan dan tidak diperintahkan. Ini dua perilaku menyimpang. Kalau ada di tatanan masyarakat atau media-media yang mereka itu berbuat eh, berkata yang tidak dikerjakan atau kemudian berbuat apa yang tidak diperintahkan maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min barang siapa yang berjihad dengan kepada mereka dengan tangannya maka dia mukmin waman jahadahum bilisani fahuwa mu'min siapa yang kemudian berjihad kepada mereka dengan lisannya maka dialah mukmin waman jahadahum biqalbihi dan barang siapa kemudian berjihad kepada mereka dengan kalbunya menolak semua bentuk penyimpangan yang terjadi itu dengan kalbunya maka dia masih dikategorikan mukmin walaysa wara adzalika minal imani habatu khardal kalau sudah tidak ada dalam hatinya maka berarti iman orang itu sudah tidak ada lagi meskipun sebesar biji sawi ini menunjukkan betapa bahwa kita harus punya greget di dalam bermasyarakat tidak boleh kita membiarkan penyimpangan itu terjadi tanpa kemudian ada satu upaya pelurusan perbaikan karena memang isi agama ini adalah nasihat. Nah karenanya saudara sekalian berapa banyak apa penyimpangan-penyimpangan dan kita lihat komunitas kita ini mayoritas muslim mm -hmm. dan mereka adalah konsumen-konsumen yang paling jelas dalam seluruh bagian daripada mas-mas media itu. Tetapi sayangnya perilaku daripada mas-mas media yang kurang terkontrol itu tidak jarang kemudian bertentangan dengan syariat Islam yang kemudian merugikan kebanyakan kaum muslimin. Nah, apabila hal itu terjadi, maka sungguh akan terjadi satu kerusakan di masyarakat ini sehingga apa yang harus dilakukan sebelum terjadi kerusakan itu kita hendaknya berusaha untuk mencegah semuanya karena Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita semuanya jika kemudian kita tidak bergerak untuk apa ini uh, menghadang semua bentuk kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh opini umum itu, baik ucapan maupun perbuatan akan sangat merusak seluruh tatanan kita, termasuk akan diturunkannya adab kepada kita. Allah Rasulullah SAW menyatakan, "Walladhi nafsi biyadi, la ta'muruna bil ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar." أو لا يشيكن الله أن يبعث عليكم إقابا منه ثم تدعونها fala yustajabu lakum. Hadis ini Imam Tirmidzi di mana Rasulullah SAW menyebutkan demi jiwaku yang berada di tangannya kalian harus menyuruh yang baik. Kalian harus mencegah yang buruk atau Allah akan hampir menurunkan azab kepada kalian sebagai siksaan daripadanya kemudian kalaupun kalian berdoa maka doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau kemudian terjadi suatu bentuk penyimpangan <clears throat> yang bersifat massal yang bersifat kolektif, yang bersifat terang-terangan yang kemudian apalagi dilindungi oleh pejabat atau kemudian dilegalkan oleh apanya ah, aturan-aturan yang ada, maka itu akan berakibat fatal kebuat masyarakat yang ada di sekitar itu dan kemudian akan menjadi sebuah kerusakan khawatir hukuman Allah akan tak turun di tempat itu ketika kemudian tidak ada upaya untuk mencegahnya, tidak ada upaya untuk memperbaikinya, tidak ada upaya untuk kemudian menghadang dari semua bentuk kerusakan yang akan ditimbulkan oleh mas-mas media atau opini umum yang seperti itu. Namun demikian pertanyaannya, ketika kita sudah melihat kenyataan sepahit itu, kita keluar, kita lihat berbagai macam bentuk, ya kemudian menyalahi syariat Islam. Apakah lewat apa? Lewat apa? Kehidupan masyarakat yang uh, permis, apa, permisif itu, ya tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Ataukah kemudian ada yang ditampilkan lewat layar televisi, ataukah lewat mas-mas media yang tertulis, Terus kemudian bagaimana sikap kita menghadapi semua itu? Tentunya tadi telah disampaikan dan Muslim harus ada upaya dari kita untuk mencegah itu baik dengan tangan, dengan lisan maupun dengan kalbu minimal dengan kalbu dan kemudian kita justru membenarkan, mengamini bahkan mendukung semua itu yeah. ya. Nah tetapi apa yang terjadi setelah sekalian jika hal itu terjadi maka ada dua pilihan imma kita menghindari sama sekali ya berarti di rumah tidak boleh ada televisi hmm. kemudian uh, kita tidak berlangganan daripada apa ini mas-mas media yang mengandung suatu kerusakan itu kita menutup diri dari semuanya itu termasuk dari internet ya. dari berbagai macam sumber yang dapat merusak tatanan kehidupan seorang muslim ini adalah kemungkinan pertama kemungkinan kedua kita tidak bisa menghindari itu karena memang tuntutan keadaan apalagi anak-anak yang tidak mengerti apa-apa itu, kalau kita tidak menyiapkan dia akan lari ke rumah tetangga, <laughs> lebih buruk lagi, yeah. nggak ada kontrol lagi. Yeah. Itu kemungkinan kedua. Makanya kalau hal itu terjadi, maka Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu Iza kana mukhalitan an-nas yasbiru ala adab khairu minal muslim alladhi la yukhalitun nas Wala yasbiru ala adahum. Orang muslim yang kemudian bergaul dengan manusia dan sabar atas apa perilaku buruk manusia itu itu lebih baik daripada muslim yang tidak bergaul daripada terhadap manusia dan tidak sabar atas perilaku buruk mereka ini. Namun yang perlu diperhatikan, jangan sampai keburukan itu mempengaruhi diri kita kita di dalam hal ini dalam hal ini kira-kira posisi kita seperti seorang dokter ketika menghadapi penyakit di hadapannya orang yang berpenyakit dan ketika berhadapan dengan dokter dokter sudah mempunyai suatu daya imun yeah. yang dia jaga betul dari perilaku yang akan memungkinkan penularan terhadap penyakit itu. Sehingga karena itu maka kita bisa uh, apa ini berposisi seperti dokter yang kemudian dokter itu dapat menjaga uh, dirinya dari kemungkinan untuk uh, tertular dari penyakit itu, maka dia akan menggunakan sabun atau menggunakan uh, sarung tangan hmm. atau menggunakan apa ini obat-obat yang dapat menjaga dirinya daripada uh, virus yang mungkin ditimbulkan oleh uh, penularan dari si pasien itu. Nah, kita pun hendaknya bersikap seperti itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau katakan ad-da'i tabib. kai itu hakikatnya dia seperti dokter dia mengobati tetapi dia tidak tertular penyakit yang diobati itu. Nah, apabila kita bisa menjadi dokter apalagi dokter spesialis hmm. atau super spesialis sehingga dengan itu maka pengobatan akan menjadi mujarab, tepat sasaran dan kemudian tidak apa ini uh, uh, apa eh, ter, terkena daripada penularan penyakit mereka yang kita obati ini. Tetapi permasalahannya sekarang ini penyakitnya sudah mewabah <laughs> ya dari berbagai macam bentuk apa ini penyimpangan-penyimpangan baik ucapan maupun perbuatan. Coba kalau kita perhatikan uh, saudara Ajan ini melansir satu uh, eh, data yang cukup uh, apa apa ini mengerutkan dahi kita ya hmm. dibanding dengan apa yang sedang berkembang di wilayah atau di, di apa ini di lingkungan umat Islam. Coba kita lihat uh, dari berita yang dikembangkan uh, oleh Reuters ya router ini ada kantor berita barat yang kemudian e, memiliki 1100 wartawan hmm. ya, fotografer dan juru kamera yang tersebar di 79 negara kemudian informasi disebarkan oleh router disampaikan melalui 145 ribu terminal dengan teleprinter yang langsung dihubungkan kepada komputer kliennya Layanan diberikan dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Arab, Jepang, Denmark, Norwegia, Belanda, Swedia, Portugis, dan Italia. Lebih dari 5 juta kata yang berhubungan dengan teks berita diproses setiap hari melalui komputer pengatur pesan di kantor editorial London. Ada juga pusat editing di Hong Kong dan New York yang bekerja 24 jam sehari. Coba bayangkan Reuters saja memproduksi 5 juta kata yang dipersebarkan kepada manusia seluruh dunia termasuk di antara mereka adalah konsumen-konsumen muslim yang mereka ini menjadi sasaran empuk terhadap berita ataupun apa teks-teks yang dibuat oleh router ini. Kemudian kantor AFP, kantor berita AFP, setiap harinya melansir 2 juta kata per hari hmm. dalam bahasa Inggris. UPI mengirim 14 juta kata per hari ke 100 negara pelanggan. AFP menghasilkan 1 juta kata dalam berita per hari yang dikirim ke, 12.000 12 ribu pelanggan di 144 negara di Perancis. AFP menempatkan 870 wartawan dan 850 wartawan lainnya di tempat lain ditempatkan di 180 negara. Nah, sebagai perbandingan, kantor berita negara-negara non-blok Nanap yeah. setiap harinya mengirimkan 80 ribu kata. 80. Jadi seluruh negara-negara non-blok itu Saja itu hanya sebatas 80 ribu kata dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Arab. Asia Pacific New Agencies, eh, yakni IWANA, menghasilkan 25 ribu kata per hari. <laughs> Dan Gulf News Agency, yakni Arab ini yaitu uh, eh, tanpa Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Saudi dan Emirat Arab hanya 6000 kata per hari dalam bahasa Arab. Jadi memang perbandingannya jauh sekali. Seluruh negara Arab cuma 6000 kata. Seluruh apa non blok cuman ada sebanyak 80 ribu kata. Dibanding dengan routers yang 5 juta kata dan kemudian UPI yang kemudian berjumlah 14 juta kata. Ini betapa kemudian yang namanya penetrasi dari uh, opini umum yang mereka buat sehingga kemudian Israel yang menjadi penjajah itu bisa disebut sebagai negara terdemokratis apa ini yang paling demokratis di seluruh dunia terutama di negara Arab bayangkan itu hmm. Israel yang menjadi negara penjajah itu kemudian digambarkan oleh opini-opini Barat ini sebagai negara yang paling demokrasi di seluruh wilayah negara Timur Tengah dan kemudian seluruh dunia. Kemudian kita lihat betapa bahwa kemudian Amerika sebagai penjajah di Irak yang kemudian mereka rubah penjajah itu sebagai datang untuk membebaskan we come apa for liberation ya. ya kami datang untuk membebaskan ini semua bentuk daripada mas-mas media atau opini-opini yang berkembang di masyarakat yang kemudian ini kalau tidak disaring secara benar berdasarkan apa ini standar yang baku dalam syariat Islam, maka yang terjadi adalah penerapan penyerapan dari umat Islam yang selalu keliru di dalam nilai umat Islam dan sekarang pun masih terdengar betapa banyak yang umat Islam itu ketika mendengarkan atau kemudian diajak untuk uh, apa ini uh, memberikan satu dukungan kepada perjuangan Palestina atau perjuangan kaum muslimin di Irak. Mereka bilang ah itu kan urusan masing-masing negara. <laughs> ah itu kan urusan yang sana bukan yang di sini. Yeah. Satu bentuk sikap apatis yang timbul dari masyarakat disebabkan mereka terbawa oleh opini yang keliru di mana sepertinya kita tidak ada kaitan dengan Palestina padahal di Palestina di sana terdapat Baitul Maqdis di mana Rasulullah SAW pernah diistirahatkan eh, dari Masjid Haram ke Baitul Maqdis kemudian dari sana ke Baitul Muntaha sampai kemudian mendapat perintah solat lima waktu itu bahwa kemudian Baitul Maqdis merupakan bagian daripada apa ini kekayaan umat Islam, bagian daripada suatu tempat kesuci yang kemudian dimiliki oleh umat Islam yang sekarang sedang dikuasai oleh Israel yang harus dibebaskan oleh umat Islam dan itu menjadi suatu bagian daripada kewajiban seluruh umat Islam untuk membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman Yahudi itu. Nah, kalau kita perhatikan semua bentuk ini maka betapa bahwa opini yang berkembang di masyarakat muslim ini memang masih butuh upaya untuk peningkatan-peningkatan. Eh, kita telah berusaha bagaimana untuk melahirkan satu channel muslim saja di hmm. Indonesia ini ya lewat televisi itu susah betul hmm. ya pernah kita buat satu apa ini proyek proposal yang iya. bernilai yeah. sampai 50 juta untuk proyek proposal itu -huh. Hmm. membuat satu televisi ataupun upaya untuk membuat channel Islam lewat televisi yang ada itu. Ternyata uh, dukungannya sangat lemah sekali. Dan upaya-upaya untuk melakukan itu akibatnya kemudian mengalami kegagalan bukan di pihak kami saja tapi banyak di pihak-pihak yang lainnya. Jadi keinginan-keinginan begitu banyak tetapi sampai sekarang belum terrealisir. Bahkan ada satu channel yang tadinya ke arah Islam akhirnya dijual dan tidak lagi ke arah Islam. Bahkan yang ada adalah disku-diskuan yang ada adalah penyimpangan-penyimpangan dari program-programnya itu. Di uh, wilayah Timur Tengah itu ada pengalaman bagus sekali dari channel Al-Majd Channel Al-Majid ini tadinya diragukan akan mampu untuk bisa bersaing. Tetapi akhirnya ternyata Al-Majid telah berhasil menembus satu pasaran yang sekarang ini menjadi satu bentuk channel yang uh, dapat diakses oleh setiap muslim di wilayah Timur Tengah dengan mereka berlangganan dan sepertinya keluarga-keluarga itu merasa cukup bisa mendidik keluarganya kalau mereka berlangganan dengan channel itu. Sehingga kemudian di sana ada program untuk bapak-bapak, program untuk ibu-ibu, program untuk remaja laki, remaja perempuan, untuk anak-anak. Itu semua dibikin sedemikian rupa sehingga yang tadinya hiburan itu menjadi media pendidikan. Sehingga kemudian orang tua-orang tua itu meskipun mereka sibuk dalam pekerjaannya, sibuk dalam segala macam aktivitasnya, mereka masih merasa tenang karena ada channel yang masih mendidik anak-anak dan keluarganya. Di mana kita punya channel seperti itu? Makanya ternyata itu berhasil. Hah? Banyak rekan-rekan yang meminta adanya Dakta TV ini. Nah itulah. Makanya <laughs> upaya untuk membentuk suatu milieu hmm. dalam arti uh, apa ini opini umum secara ya. Islami ini memang perlu untuk diarahkan ke sana dan ini tidak mungkin dilakukan oleh perorangan tetapi harus ada upaya bersama dalam rangka untuk menumbuhkan suatu perjuangan dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah nahi mungkar dan kemudian melindungi masyarakat kita dari segala kebobrokan-kebobrokan mas-mas media yang sengaja untuk merusak uh, pemikiran, akidah dan kemudian perilaku daripada umat Islam. Wallahu alam bishawab. Ya, baik rekan-rekan setelah jeda yang berikut tentunya Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan di 8816363 ataupun di 0815111107107. Baik, rekan kami undang Anda untuk bergabung bersama kami bertanya langsung terkait dengan tema yang saat ini kita bahas di ujung telepon. Halo dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi dengan Ibu Zahra. Ibu Zahra di mana Ibu? Di Bintara Pak. Di Bintara, silahkan Ibu Zahra. Iya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Terkata ya Bu uh, Yang tadi masalah hadis tadi Ustaz Yang muslim bergaul dengan muslim adalah lebih baik daripada yang tidak bergaul hmm. uh, Pertanyaan saya adalah eh, Kadang-kadang uh, kita dalam bergaul itu mungkin Pertamanya kita kumpul-kumpul itu mungkin membicarakan untuk masalah-masalah yang ringan-ringan saja gitu Tapi kemudian uh, seringnya itu menyangkut ke gibah gitu loh Ustaz Hmm. Nah, karena seperti itu, kadang-kadang saya lebih berpikir adalah Uh, mungkin lebih baik saya di dalam rumah gitu karena di dalam rumah saya masih bisa baca buku atau mungkin uh, belajar uh, apa mendengarkan murotal atau apa gitu daripada yang bergaul yang nanti akhirnya takut kejebak ke gibah gitu kan. Hmm. Nah itu mohon penjelasannya kan kalau keadaannya seperti itu sebaiknya seperti apa? Ya, barakallahu fiik. Uh-uh, iya. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau memang keadaannya seperti yang ditanyakan oleh Ibu ini, lebih bagus kita menghindar dan kemudian berada di rumah sebagaimana Ibu tadi berbuat uh, dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Karena memang uh, ketika seorang muslim yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang dimana Rasulullah menyebutkan orang muslim yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas uh, perilaku buruk mereka lebih baik daripada orang muslim yang tidak bergaul ya. itu dalam arti uh, uh, si muslim tidak terpengaruh dengan keburukannya tidak kemudian terbawa kepada arus penyimpangannya di masyarakat itu atau di masyarakat manusia itu. Tetapi kalau kemudian sampai pada tataran seperti yang tadi disebutkan oleh ibu, akan timbul riba, akan timbul perilaku-perilaku menyimpang yang itu dapat mempengaruhi kepada diri kita sebab hati ini lemah. Mm-hmm. Ya hati ini lemah. Jangan kemudian hati kita itu digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang dapat melemahkan hati itu lagi. Apakah itu seperti riba ataupun bentuk-bentuk fitnah-fitnah yang lainnya? Nah, kalau memang seperti itu, uh, saya setuju dengan ibu untuk kemudian ibu lebih bagus uh, meninggalkan uh, uh, pergaulan yang seperti itu dan masuk ke dalam rumah dan disinilah kita akan menggunakan hadis Rasulullah SAW bahwa kalau sudah fitnah itu begitu uh, meluas sehingga kemudian orang itu sulit untuk bisa selamat kalau dia berada di masyarakat itu atau di lingkungan itu. Maka saat sadarlah Rasul mengatakan kufli sanak kemudian walzam baitak wabki ala khati'atik. Mm -hmm. ya, kita menggunakan dari lain mengatakan Rasul mengatakan uh, jaga lisanmu kemudian beradalah kamu di rumahmu lebih bagus kamu di rumah mm -hmm. kemudian uh, tangisi dosa-dosamu itu lebih bagus daripada kemudian bergaul yang kemudian berakibat apa ini buruk kepada diri kita saya kira begitu barakallahu fiik ya Kemudian di SMS ada yang bertanya Ustaz, Pak Abdullah di Bekasi Ustaz, manakah fitnah yang lebih besar? Fitnah di masa Hazaz, Hajaj bin Yusuf atau fitnah saat ini? Di mana pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam secara keseluruhan Hanya sebagian-sebagian saja Ya, uh, kalau fitnah Hajaj bin Yusuf al-Thaqafi Itu fitnahnya adalah lebih berkaitan dengan uh, pribadi si penguasa itu mm -hmm yang karena dia zalim membunuh seseorang, membunuh sekian ulama, mau apa ini e, melakukan perilaku menyimpang dalam dirinya, mungkin dia minum kenapa, tetapi hukum secara umum masih berjalankan hukum syariat Islam. Syariat. Jadi dia adalah penuh dengan kedaliman. Makanya masih saja sekian banyak eh, orang-orang uh, soleh, di antaranya ada sahabat yang sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Oh. Meskipun dia dalam porsi fasik, dalam porsi yang kemudian zalim, dan dalam porsi mungkin uh, ditemukan berbagai macam maksiat yang dilakukan. Mm hmm. Tetapi hukum yang berlaku masih berdasarkan hukum Islam. Sementara yang sekarang ini lebih banyak kemudian berlaku tidak berdasarkan kepada ukuran hukum itu, tetapi mm -hmm. ukurannya pada pribadi orang orang itu. Selain hukumnya juga tidak mengarah kepada hukum Islam. Nah itu diakui oleh semuanya. Bahwa kita di Indonesia dan seterusnya tidak berdasarkan hukum Islam. Karena memang hukum yang berlaku di Indonesia ini adalah merupakan kumpulan daripada tiga komponen hukum. Hukum Islam, hukum Belanda, dan hukum adat. Yeah. Nah, ketiga bagian komponen ini telah menyatu dalam satu aturan undang-undang yang kemudian menjadi satu ketetapan dan ini kemudian akan terjadi perubahan kalau undang-undang itu berubah. Hmm. Tapi kalau kemudian aturan itu sama, manusia datang dan pergi, <laughs> hasilnya juga akan sama. Sehingga karenanya maka fitnah di masa sekarang justru lebih hebat daripada yang terjadi di masa Abah Yusuf Asakafi Barakalusikum. Baik, kita sapa kembali di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum. Dengan Dengan Bu Mas. Bu Ganis, apa kabar Ibu? Silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya Bu saya tadi mendengar paparan dari Ustadz panjang lebar gitu. Tapi nggak ada titik koma jadi biar ya? kelewatan. <laughs> titik koma. Terlalu ya? semangat tuh jadi nggak titik koma ya. Ya Allah. Hmm. Eh, ngeri ya. Iya, <laughs> ya, betapa hebatnya serangan Gusul Fikri itu ya, iya. melalui mass media masa kepada kaum muslimin yang kadang-kadang kita sendiri merasa tidak sadar kalau sedang diserang ya Ustaz. Iya. Masalahnya eh, selama ini kebanyakan umat kita merasa senang dan malah enjoy gitu ya, menikmati hmm. bahkan apa-apa yang ditayangkan di televisi itu menjadi tren Ustaz. Hmm, dan apalagi sama tukul. Iya. <laughs> bahkan ini Ustaz eh, menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari itu televisi itu. Hmm -mm. Nah, ini kenapa sih kita kok nggak berdaya, kok nggak nggak apa ya, kok diam saja, nggak eh, nggak uh, bisa mencegah. Sebetulnya ada apa sih Ustaz dengan kita ini? Iya, itu iya. itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Baik Ibu. Eh, jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu bentuk kerisauan mm -hmm. yang disampaikan oleh Bukanis dan jelas ini akan mewakili bukan saja mungkin ribuan mungkin jutaan daripada umat Islam yang punya kerisauan yang sama mm -hmm. yang itu harusnya dipecahkan oleh para mereka yang punya kapasitas baik kapasitas kedudukan kapasitas keuangan kapasitas kemampuan ilmiah dan kapasitas-kapasitas yang lainnya sehingga menjadi kekuatan yang dapat uh, apa meredam berbagai macam bentuk husnul fikri. Memang uh, yang tadi disebutkan oleh bukan ini adalah merupakan husnul fikri yang luar biasa dahsyatnya lewat mass media. Makanya uh, dalam proses uh, perkembangan dunia ini kan uh, ada masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat uh, agraris. Mm -hmm. Kemudian berkembang menjadi masyarakat industri. Yeah. Kemudian ini sekarang third wave itu satu lompatan ketiga adalah masyarakat informasi. Ya. Nah sebentar lagi masyarakat global yang kemudian itu akan berimplikasi luar biasa sehingga tidak lagi ada dinding, tidak lagi ada sensor, tidak lagi adanya suatu bentuk apa hambatan-hambatan bagi berbagai macam bentuk apa ini eh, penyimpangan itu akan masuk ke rumah-rumah dan masuk ke dalam pikiran dan perilaku masyarakat kita tanpa ada batas. Ya, dan ini sudah menunjukkan sesuatu yang sangat sangat uh, mengerikan. Karena memang uh, yang namanya korbannya itu gak merasa. Bahkan tadi istilahnya bukan itu bagus, enjoy. Ya. Dia ini terserang. Iya. Dia ini terlumpuhkan. Dia ini kemudian berubah dari seorang muslim yang harusnya multazim. Seorang muslim yang harusnya menjalankan syariat Islam. Tetapi dia lepaskan semua syariat itu. Perempuan kemudian tidak berjilbab. Kemudian perempuan, apa ini, eh, laki perempuan yang tidak lagi ada batas. Antara laki dan perempuan sehingga kemudian dia ciumnya ciuman Padahal dia bukan istrinya. Iya. Bukan mahramnya. Hmm. Dia kemudian melakukan rangkul-rangkulan di depan orang banyak. Sepertinya tidak ada dosa. Kemudian perilaku perilaku menyimpang, makan-makan berdiri dan seterusnya. Ya, uh, standing party dan macam-macam itu. Hmm. Itu ditampilkan sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi lifestyle. Ya, yeah. satu bentuk kehidupan yang sudah mulai kebarat-baratan. Jadi memang bentuk daripada husnul kiri ini pertama kali orang tidak perlu kemudian keluar dari Islam. Ya. Yeah. Biarlah dia muslim, itu tujuan mereka. Tetapi kemudian Bagaimana dia itu seorang muslimah atau muslim atau muslimah, namun tidak ada kaitan dengan Islamnya. Cara berpikirnya bukan cara berpikir Islam. Kemudian ucapannya bukan ucapannya berdasarkan Islam. Perilakunya bukan lagi perilaku yang bersesuai dengan aturan Islam. Sehingga kemudian berubah sama sekali secara totalitas dari abani eh, menjadi orang yang loyo, menjadi orang yang kemudian hilang arti keislamannya sementara dia tidak merasa bahkan kemudian bangga bahkan kemudian kemudian enjoy nah untuk naudzubillah dalik itu berarti orang itu seperti terkena narkoba bahkan hmm. lebih berat daripada narkoba karena yang lepas bukan lagi masalah kesehatan tetapi adalah aturan-aturan agama yang lepas daripada orang itu dan ini cukup berbahaya apalagi sekarang ini masyarakatnya sangat materialistis yeah. semua ukuran diukur dengan apa dengan uang dengan materi Hmm. Kalau tidak itu, maka kemudian orang itu tidak dianggap tidak bernilai. Hmm. Nah, ini satu pergeseran yang luar biasa dasarnya. Karenanya, ada apa dengan umat kita ini? Umat kita ini sedang sakit yang sangat parah, yang kemudian mereka sepertinya kok nggak ada obat yang bisa apa ini uh, mengobati mereka. Tidak ada jalan lain. Seperti kata Rasulullah, kalau saja riba itu sudah berkembang. Kalau saja orang sudah sibuk dengan perdagangannya, kalau saja orang sibuk dengan pertaniannya, kalau saja orang tidak lagi berjuang, maka saat itu tidak ada jalan lain kalau ingin sadar harus kembali kepada agama yang utuh. Begitu Bu ya, barakallahu fikum. Baik, kita sapa kembali rekan yang sudah menunggu. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Sukari di Bekasi. Pak Sukari, silahkan Pak Sukari. Eh, saya mau na nanya Pak Ustaz. Iya, Pak. Eh, kan kalau seandainya kita eh, berteman dengan orang yang suka mabok begitu ya, dengan kita eh, ngomong sama mereka, saya nggak biasa minum keras gitu. Nah, dan mereka, minum minum keras, saya minum fanta begitu. Apa kita termasuk berdosa, Pak ustadz? Iya. Ya? Iya, Pak Sugara. Baik. Iya. Uh, Pak. Ya, bahwa kemudian jangan pernah kita bergaul dengan para pemabuk itu. Hmm. Kemudian sepertinya kita hanya sebatas minum minum apa? Fanta, ya. Sebenarnya eh, Rasulullah SAW melarang jangan kamu duduk di satu meja yang diedarkan di, di meja itu minuman-minuman keras. Karena itu adalah larangan. Nah, duduknya kita bersama mereka itu paling tidak kita tidak ada greget dalam diri kita bahwa itu adalah perbuatan haram, bahwa itu adalah perbuatan tercela, bahwa itu adalah perbuatan merupakan perbuatan syaitan. Sehingga kita kemudian duduk bersama mereka meskipun kita minum fanta. Hakikatnya kita sepertinya menyetujui perbuatan dan perilaku mereka itu. Makanya sebaiknya Pak Sukari menghindari apapun omongan mereka, apapun kemudian pernyataan mereka, boleh katakan kamu kok sekarang tidak apa, tidak apa, gaul. tidak gaul gitu, atau kamu jadi sombong sekarang dan seterusnya tinggalkan omongan-omongan seperti itu. Hmm. Atau kamu nggak jantan kalau tidak apa oh. bersama kami kalau minum-minum seperti itu. Itu semua adalah merupakan tipu daya setan yang harus kita hindari Pak Sekari. Dan kemudian meskipun kita minum Fanta kalau sudah bersama mereka berarti kita sepertinya menyetujui terhadap perbuatan mereka. Makanya sebaiknya kita hindari kalau minum Fanta minumlah di rumah jangan hmm. ketemu sama mereka kalau. <laughs> Baik kita beralih sebentar ke SMS. Ustaz, saya mengikuti pengajian pada satu majelis taat Salim tapi tidak membahas Al-Quran dan hadis tapi baca akidah Yasin Rotib Al-Atos tahlil baru baca Quran apa yang harus saya lakukan Ustaz? ya uh, kalau hal itu terjadi sebaiknya anda keluar dari tempat itu hmm. nah, tidak perlu mengikuti kegiatan seperti itu karena memang tidak ada dasarnya Nah, sampai pada saatnya nanti kajian Al-Quran, maka boleh Anda ikuti lagi kajian Al-Quran itu. Ya, tetapi jangan kemudian uh, itu hanya sebatas uh, mengaji saja, tetapi bagaimana kemudian menggali isi Al-Quran itu sehingga kita faham apa yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan tafsir yang muktabar yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli tafsir antaranya tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Kalau kemudian dirasa itu kemudian uh, terasa berat, sebaiknya tidak hadir dalam acara seperti itu, lebih baik baca tafsir di rumah saja. Jazakallah khair. Baik, selanjutnya Ustaz, apa pendapat Ustaz terkait uh, paman Nabi Abu Thalib dan orang tua Rasulullah? Sebab ada yang mengatakan mereka masuk surga dengan alasan mereka masih memegang agama Nabi Ibrahim. Dan bagaimana menurut pendapat Ustaz bagi orang-orang yang suka membaca buku-buku Syiah dan Sufi Ustaz. Ya. pak ada pun adapun uh, pernyataan tentang orang tua Rasulullah termasuk Abu Talib ini bukan dari kita, itu berasal dari Rasulullah sendiri. Mm -hmm. Ya, bahwa itu berasal dari Rasulullah sendiri dan uh, disebutkan uh, posisi mereka berada di neraka dan kemudian e, kalau kemudian e, itu dapat keringanan sebagaimana yang dialami oleh Abu Talib sehingga ditetapkan oleh Rasulullah karena dia begitu banyak berperanan membantu Rasulullah maka dimintakan untuk diringankan hukumannya di neraka itu tapi itulah merupakan suatu ungkapan bukan berasal dari kita tetapi hmm. langsung berasal dari Rasulullah SAW karena itu berasal dari Rasulullah maka kita harus yakin dan kita terima sehingga kemudian tidak boleh kita mengingkari hal seperti itu hanya kemudian jangan itu menjadi suatu bentuk yang dibesar-besar yeah. sehingga kemudian hmm. kita menjadi ribut sendiri hmm. hanya karena faktor itu. Tetapi yang jelas selama itu berasal dari Rasulullah SAW dan itu ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, makanya jangan kemudian kita mengingkarinya bahwa kita menerima dan sebenarnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun e, berkaitan dengan bacaan sufi dan e, Syiah karena memang tasawuf dan Syiah itu adalah merupakan e, saudara kembar hmm. yang kalau kita lihat dalam kajian-kajian sufi akan banyak ditemukan uh, satu bentuk apa uh, uh, ritualitas yang bisa mereka ambil dari kalangan Syiah. Nah, makanya di Indonesia banyak kalangan Syiah itu dalam upaya pendekatan kepada ahli sunnah pendekatan pada masyarakat umum, mereka menggunakan metode uh, pendekatan tasawuf ya. Dan karena itu kita harus waspada terhadap semua gerakan yang menyimpang, baik gerakan sufi maupun gerakan Syiah yang hakikatnya mereka berasal bukan dari ajaran Islam yang sebenarnya, tetapi kemudian mereka mengadopsi dari sumber-sumber yang lainnya. Allahu a'lam Baik, kita sapa satu lagi sebelum kita jeda. Dakta, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan dengan Yani di kebayaran Lama. Ibu Yani kebayaran. Silakan Ibu Yani. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya lagi bingung nih uh, apa? Kenapa Bu? Saya uh, pengen berbakti dengan orang tua. Hmm. Tapi kayaknya tuh saya itu selalu sering berbeda paham gitu dengan orang tua. Mengenai? Eh, mengenai segala hal gitu. Oh, ya? Jadi ya gimana gitu ya caranya? Hmm, baik. Uh -uh. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Uh, Bu Yani uh, bahwa kemudian ketentuan di dalam Al-Qur'an bahwa kemudian uh, kita selain kemudian Eh, berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, kita diwajibkan untuk taat kepada kedua orang tua kita. Ya, karena e, eh, peran orang tua yang begitu besar telah e, bersusah payah e, melahirkan kita, membesarkan kita. Makanya hak yang harus diberikan oleh anak atau seorang anak ke orang tua adalah sepenuhnya kecuali di dalam masalah agama. Ya, Allah menyebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk kamu syirik kepada Allah, jangan kamu taati orang tuamu dalam hal yang ah, pemaksaan kepada syirik itu. Tetapi eh, berkaulah mereka dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Artinya <clears throat> kita tadi belum jelas betul jadi Bu Yani, perbedaan pendapat dengan orang tua itu dalam hal apa? Kalau perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah duniawi, di dalam masalah-masalah pribadi, ya itu adalah hal yang boleh kita mengalah ya boleh kita uh, tidak harus berbenturan dengan orang tua ya bahkan kita menghormati pendapat orang tua tetapi kalau itu berkaitan dengan masalah ketentuan agama yang kemudian orang tua kita itu menghalangi atau kemudian mencegah atau kemudian uh, justru memojokkan kita padahal kita sedang menjalankan agama yang benar yang diterangkan atau eh, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya maka saat itu kita tidak boleh taat kepada orang tua dalam hal yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya tetapi dalam hubungan uh, secara uh, manusiawi bahwa kita sebagai anak tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua apa itu uh, yang terjadi dengan uh, Sa'ad bin Abi Waqqas di mana Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam ibunya begitu cintanya kepada Sa'ad ini merasa terpukul karena anaknya masuk Islam kemudian ibunya mengancam wahai Sa'ad aku tidak rela engkau masuk Islam ya dan aku ingin kamu keluar dari Islam segera kalau tidak aku akan mogok makan tidak mau makan sampai saya mati hmm. tidak makan minum sampai mati kata saat aku adalah seorang anak yang sangat bakti kepada orang tua dan orang semua tahu, apalagi kepada ibuku. Tetapi agama bagiku lebih utama daripada keinginan ibuku sehingga kemudian ibunya uh, apa ini dirayu oleh saat ibu Islam telah masuk ke dalam relung hatiku sehingga tidak mungkin aku melepaskan Islam hanya mengikuti kehendak ibu maka jangan paksakan kehendak ibu kepada diriku kalau begitu kata ibunya aku akan mogok tidak mau makan tidak minum sampai mati ternyata mogok makan nggak minum itu adalah adat jahiliyah itu Hmm, iya. Sehingga kemudian ibunya uh, tidak mau makan, tidak mau minum. Sampai kemudian uh, sehari dua hari mulai lemes kan nggak makan nggak minum saat merayu terus jangan bu tetap makan bu minum bu jangan bu nanti ibu sakit ya tidak pokoknya saya akan siap untuk mati kalau kamu apa tidak keluar dari hmm. Islam. Islam sampai waktu tiga hari sudah lemes-lemes ibunya itu akhirnya melihat ibunya begitu kekah untuk bertahan maka saat kemudian mengatakan kepada ibu itu bu Demi Allah, seandainya ibu punya seratus nyawa, hmm. makan, nggak minum mati. Ibu hidup lagi, nggak makan, nggak minum mati. Seratus nyawa, saya tetap tidak keluar dari Islam, Bu. Melihat kesungguhan anaknya dan kemantapan anaknya yeah. dan kemudian keseriusan anak seperti itu, akhirnya ibunya Nah, ya takut. Ah, minum ah. Akhirnya <laughs> ah, ibunya ngalah. Jadi yang jelas jangan sampai kita kemudian uh, apa ini uh, dalam kaitan masalah agama, yeah. kemudian kita uh, menyerah ya, karena tidak datang datang kepada orang dalam hal yang berlawanan dengan agama Allah alam. Subhanallah dan rekan-rekan setelah jeda yang berikut tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami di layanan pendengar yang tersedia. Baik, di ujung telepon kita sapa kembali. Halo, Dakta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? Pak Keman, Pak. Pak Keman, silahkan Pak Keman apa kabar? Sehat Pak Keman? Alhamdulillah sehat Pak. Silahkan dengan Ustaz. Ya. Ini Pak Ustaz kamu Silahkan. nanya ini. Iya. Kondisi Indonesia ini kan kalau boleh dikatakan Islam itu kan kurang lebih di atas 80% Pak Ustaz ya. Apa? Di atas 80%. persen. Yang muslim iya, ya, kan. Muslim. Ah, cuma saya lihat uh, kebijakan pemerintah termasuk penyiaran apapun bentuknya media ini dibandingkan peran ulama ini Pak kelihatannya kok tidak ada satu ko koordinasi ya uh, seperti di TV sekarang seperti uh, mami sama anaknya pada bikin apa itu acara itu itu seharusnya kan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan syariah itu sudah jauh menyimpang daripada kondisi pendidikan terhadap umat harusnya kan oh. ulama sendiri kan segera uh, bertindak mengkonsultasikan baik anggota DPR yang sudah ada di atas yang beragama Islam, yang di menteri-menteri kemudian masyarakat lainnya termasuk di organisasi itu soalnya kan bisa dikoordinasikan itu Pak yeah. nah kalau sekarang ini hanya sekedar uh, apa ya e, keluhan yang timbul kemudian tanpa ada satu action yang jelas-jelas untuk diluruskan begitu itu kan nampaknya sulit sekali pak karena musuh-musuh Islam ini kan sebetulnya kan diantar kita sendiri yang tidak paham Islam itu sebetulnya hmm. Ya, ini barangkali juga termasuk pen eh, apa pak itu eh, pendah pen apa itu Barangkali. Kalau di, di ya, hmm. pasti gini Pak, kalau di agama lain itu, sebagai hmm. contoh, itu dia punya umat itu Pak dibentengi kuat-kuat bentuk lingkungan masing-masing itu dibentuk ya. Hmm. Kita ini kan kita kan ambiar kita aja Pak. Jumlah hmm. banyak tapi ambiar nggak terkoordinasi sehingga tidak diarahkan kepada pemahaman Islam yang benar gitu. Hmm. Akhirnya ter terebre dengan berbagai macam aliran, hmm. dengan paham-paham yang mungkin mudah dipengaruhi. Nah ini barangkali perlu adanya satu pembenahan kembali Pak umat Islam ini. Hmm. Supaya benar-benar apa yang dikatakan Uh, khilafah eh, penganut eh, pemimpin Islam itu tetap betul ada gitu Pak hmm. saya Saya lebih digerakkan lebih mudah Hmm. Itu Pak barangkali karena saya yeah. pemerintah ini pengaruhnya begitu banyak tapi nggak mampu meluruskan daripada kaidah yang sebenarnya gitu. Baik. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, memang Pak Kenan eh, bagaimana di mana saja kita merasakan bahwa korban di dalam semua kebijaksanaan itu hmm. adalah umat Islam. Iya. Yeah. Ya, termasuk dalam hal ini uh, opini umum dan mass media hmm. secara khusus. Uh, tetapi apa yang ada lebih banyak memang keluhan-keluhan Makanya eh, berbagai macam pembicaraan di kalangan MUI, kemudian di kalangan tokoh-tokoh umat Islam, ya itu lebih merupakan suatu ekspresi kekecewaan, mm -hmm. kemudian ekspresi suatu harapan, ya suatu bentuk harapan gitu. Namun kenyataannya eh, belum ada suatu bentuk kerjasama dari berbagai pihak itu untuk merealisasikan upaya Eh, pembendungan ya, pembendungan terhadap uh, kerusakan yang ada sekarang ini. Ya paling tidak uh, dari segi umat Islam yang jumlahnya 80% tadi menurut Pak yeah. mungkin sekarang sudah <laughs> menurun lagi tuh Pak jumlah itu. <laughs> Saya dengar sampai mencapai 77% sekarang ini. Uh, tetapi memang kualitas kita ini memang sangat uh, apa nih Eh, mengerikan. Mm-hmm. Memang uh, ada empat bentuk ya yang ada di masyarakat kita ini, terutama di kalangan umat Islam, ada bentuk pembodohan secara sistematis. Dan ini dilakukan betul-betul dengan unsur kesengajaan agar umat Islam ini tidak maju agar umat Islam ini kemudian uh, terus menjadi uh, satu bentuk objek yeah. Ya. atau kemudian konsumen saja Makanya buktinya keterberdayaan itu artinya tidak budayanya umat Islam itu sampai sekarang tidak mampu membuat satu pun daripada apa ini eh, channel yang mengarah kepada eh, eh Islam kita. Gitu. Nah eh, ini semua juga merupakan satu Uh, satu himbauan, satu harapan kepada berbagai pihak untuk bagaimana uh, mereka uh, menyadari atas segala uh, tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh mass media itu yang begitu dahsyat sehingga harus ada upaya untuk apa untuk uh, meminimalisasi pengaruh buruknya itu Nah, kalaupun kita tidak bisa mencegah dan itu sekarang ini sulit karena memang uh, bentuk reformasi yang sekarang ini juga sudah kebablasan, yeah. sehingga kemudian uh, begitu terbukanya sehingga semua orang bisa menggunakan kesempatan ini untuk diantaranya bentuk perusakan tadi, sehingga ap apa yang terjadi adalah pembunuhan secara sistematis. Kemudian timbul berikutnya masa bodoh dari umat Islam timbulnya masa bodoh ini diakibatkan sudah berbagai macam cara ditempuh tetapi tidak ada reaksi terutama dari para tokoh-tokoh itu baik itu tokoh yang berada di DPR maupun berada di pemerintahan ataupun kemudian berada di kalangan pengusaha dan seterusnya itu nah sekarang ini sebenarnya yang diharapkan oleh banyak umat Islam itu munculnya orang-orang yang bisa menjadi mediator hmm. terhadap berbagai macam potensi yang ada ini sehingga kemudian menjadi satu kekuatan yang bisa dijadikan alat untuk uh, pembentengan terhadap umat Islam sekaligus pencerdasan kepada umat Islam atau penyadaran kepada umat Islam dengan uh, apa ini uh, kemampuan yang ada itu. Nah kemudian uh, di balik itu ada suatu bentuk uh, sikap uh, apa ini uh, bodoh tapi sok pinter pak Yeah. Jadi iya. kalau tadi pembodohan sistematis ada masa bodoh, ada bodoh sok pintar. Ini yang bermasalah munculnya orang-orang sebenarnya tidak berkapasitas untuk kemudian menyampaikan uh, apa ini eh, nilai-nilai uh, keagamaan yang kemudian dijelaskan kepada sumber yang benar, tetapi mereka menyampaikannya dengan serampangan dan lain sebagainya. Hmm. Nah, timbulnya adalah uh, menjadikan orang-orang itu ya dengan ketidakmampuan itu menjadi suatu bentuk yang ditampilkan sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi contoh menjadi suri tauladan. Bagaimana pil pil pildacil itu <laughs> yang kemudian ditampilkan sebagai se apa ini suatu bentuk uh, entertainment yang luar biasa yang padahal tidak jarang isinya terdapat hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau menjadikan anak-anak itu komoditas untuk mencari ketenaran untuk mencari ini dan itu. Nah, karenanya uh, yang terjadi dengan kita ini segala Eh, dengan segala Eh, kebedihan kepedihan yang ada pada kita tetapi belum terlambat buat kita sekalian bagaimana kita berusaha untuk bisa menetralisir meminimalisir dan bahkan kemudian memberikan jalan keluar nah termasuk diantaranya apa yang dilakukan oleh Radio Dakta ini adalah bagian daripada upaya untuk uh, meminimalisir pengaruh-pengaruh buruk itu dan sekaligus memberikan alternatif untuk bagaimana membuat penyadaran-penyadaran lewat radio berikutnya nanti lewat televisi dan seterusnya dan itu akan dapat memberikan sesuatu sumbangsi yang baik dalam upaya untuk membenahi dan menjaga daripada keutuhan umat Islam itu sendiri. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan kesadaran kepada tokoh-tokoh kita itu untuk segera turun tangan dalam rangka untuk membenahi keutuhan daripada umat Islam yang sekarang ini diupayakan untuk di apa ini obrak-abrik hmm. dari segala sisinya terutama dari segi eh, pemikiran-pemikiran uh, yang muncul dari uh, melewat mas-mas media itu Allah alam. Baik, kita sapa kembali di belakang Pak Keman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? Dengan Mas Arab. Pak? Mas. Hmm, mas, mas, siapa? Mas Arab. Mas Arab ya? Iya. Mas Arab di mana Mas? Di Jatimulya. Mas. Jatimulya. Silakan Mas Arab. Uh, ini Mas kamu ini. Mas Arab boleh ya? Mas, iya. mas, ya silakan Mas Arab. <laughs> Iya. <laughs> Iya. Ini kenyataan kondisi umat Islam di kita gitu Pak ya. Iya jadi iya, kadang-kadang kan saya merasa orang awam itu kan yeah. Gitu. kita itu banyak sisiannya kita harus berjuang berjuang menekan syariat kita dan sebagainya namun di satu sisi saya lihat banyak kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok Islam yang memang kadang-kadang kita berjuang secara ya, ya berbeda-beda gitu pacarannya gitu loh misalkan saya satu mencontoh misalkan FPI, MMI dan sebagainya dan apa pun betul, gitu. yang saya bingungkan itu nanti apakah hal seperti itu tidak memecah belah gitu Pak hmm. iya. dengan perjuangan Islam nanti gitu hmm. soalnya kadang-kadang uh, misalkan ada satu kelompok Islam yang setiap frontal saya kan melakukan tindakan terus sekarang selain juga sama eh, kelompok lain di, di, Islam sendiri gitu loh hmm. mungkin menurut saya yang ketawa itu mungkin kan pihak ketiga gitu kan hmm. kalau itu kan nah itu sebenarnya kan gimana biar biar bisa bisa sendiri kelihatannya mau berjuang tapi dengan cara-cara yang baik gitu hmm. dilihat hmm. sama orang lain juga ada mati orang-orang non muslim juga itu enak gitu lihat gitu kan hmm. ya. gitu itu gimana ya Pak Ustaz terima kasih ya sama-sama Mas Arif. Waalaikumsalam. Ya, Barakallahu eh, Sebenarnya kalau kita lihat realitas kehidupan perjuangan umat Islam memang sangat variatif. Hmm. Ada yang Islam lewat politik, ada yang berjuang Islam lewat ormas, ada yang berjuang Islam lewat organisasi yayasan atau lembaga-lembaga ataupun kemudian ada yang bersifat perorangan. Ada pula yang kemudian e, bentuknya spesifikasi itu ke arah pembelaan Islam lewat ekonomi hmm. atau budaya Islam lewat pendidikan atau e, menggerakkan Islam lewat dakwah secara umum dan seterusnya. Berbagai macam variasi itu dalam kehidupan umat Islam itu sebenarnya tidak tercela tetapi yang terpenting bahwa kemudian adanya satu koordinasi dan kemudian saling meluruskan ketika terdapat sesuatu penyimpangan atau terdapat suatu kekurangan di dalam suatu perjuangan itu. Namun uh, kita ini memang uh, seharusnya tidak boleh terjerumus dalam satu lubang dua kali Yeah. Tapi yang sering kali terjadi adalah uh, upaya untuk uh, apa penyadaran terhadap, terhadap berbagai macam model perjuangan yang sedang terjadi dalam kehidupan umat Islam diupayakan untuk disatukan, untuk disama apa disamakan apa ini nilai-nilai perjuangannya atau kemudian langkah-langkahnya. Tapi uh, ternyata yang paling menghalangi segala upaya bersama itu adalah fanatisme kelompok. Yeah. Ketika kemudian masing-masing kelompok itu fanatik dengan benderanya, fanatik dengan nama organisasinya, fanatik dengan tokohnya, ya fanatik dengan jumlah pengikutnya, Nah ini akan mendinding upaya untuk bersama dalam rangka memperjuangkan Islam secara bersama. Hmm. Nah tetapi kemudian seringkali kita itu lupa bahwa tidak mungkin kita memperjuangkan Islam itu sendirian atau satu kelompok saja. Apalagi dalam masyarakat Islam Indonesia yang begitu besar. Karenanya tetap upaya kolektif di dalam memperjuangkan Islam ini adalah merupakan upaya yang terbaik untuk sekarang ini. Hanya kemudian perlunya kesadaran-kesadaran di dalam menata ulang bagaimana keadaan perjuangan kita sekarang ini. Kita ini kalau kalaulah umpamanya suatu proses perjalanan panjang. Sekarang ini posisi kita di mana? Yeah. Yang sudah kita lalui itu apa? Ya, kemudian yang belum kita lakukan itu apa? Nah, ada sesuatu pemetaan terhadap suatu apa ya terhadap semua langkah yang sudah terjadi dan apa yang akan direncanakan apa yang akan terjadi. Kalau dalam gerakan Yahudi itu mereka bisa membuat suatu langkah ke depan bukan yang lalu. Hmm. Yang lalu udah lewat kan. Yeah. Ini langkah ke depan itu mereka merancang untuk 100 tahun ke depan. Di kalangan Syiah saya membaca rencana mereka untuk merancang dalam langkah 50 tahun ke depan kita sekarang umat Islam Indonesia, sudahkah kita mempunyai suatu proyeksi perjuangan untuk 20 tahun ke depan? Paling tidak. Paling tidak. Hmm. Ya, 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Kita seharusnya punya itu proyeksi hmm. itu. Yeah. Dengan segala kekuatan yang ada. Nah, makanya yang penting sekarang ini bagaimana konsep perjuangan yang benar. Dan itu tidak akan mungkin kita mencapai satu konsep perjuangan yang benar kalau kita tidak merujuk kepada Rasulullah. Kalau tidak, tidak merujuk kepada perjuangan para sahabat anhum yang mereka itu telah menunjukkan sesuatu perubahan dari masyarakat yang sangat terbelakang menjadi masyarakat yang sangat maju. Dari masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang islami. Dari masyarakat yang terkungkung menjadi masyarakat yang merdeka. Dari suatu kelompok yang kecil menjadi kelompok yang besar luar biasa sehingga menjadi satu peradaban yang berkembang di Eropa di Spanyol terutama 800 tahun kemudian berkembang Islam ini sampai mencapai dataran Cina luar biasa betul India telah berjaya dengan Islam Turki pernah berjaya dengan Islam tinggal kita ini kapan kita berjaya dengan Islam kita ini yeah. nah karenanya apa yang harus kita lakukan adalah menjadikan perjuangan kita kembali seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sehingga kita tidak lagi melihat berbagai macam bentuk ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan perjuangan kita ini apalagi kalau kemudian itu diikatkan atau dilekatkan dengan pribadi orang yang perjuangkan atau kemudian bendera orang yang perjuangkan atau kemudian eh, kepentingan orang yang perjuangkan namun kita seluruhnya harus kembali berjuang karena Allah sesuai dengan aturan Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sehingga dengan itu segala kelemahan, segala kekurangan, segala penyimpangan itu bisa diluruskan, bisa diperbaiki dan dengan lapang dada kita kemudian mencari siapa pemimpin di antara kita yang berhak untuk kita angkat, kita dorong menjadi pemimpin umat Islam sehingga kemudian membuka, membuat membuat langkah-langkah yang konkret yang dapat menyelamatkan apa kehidupan umat Islam yang terus terang sekarang ini mengalami suatu pembusukan dari dalam dan perusakan dari luar. Hmm. Inilah kondisi umat Islam sekarang mengalami pembusukan dari dalam dan perusakan dari luar luar biasa betul bentuknya dan kalau kita pun, eh, buat gambaran betapa tingkat apa ini kondisi yang sangat kronis ini uh, begitu uh, menyeruak ya sehingga kalau kita ungkapkan sepertinya kita ini pesimis nantinya yeah. padahal kita tidak boleh pesimis kita harus tetap optimis meskipun kekuatan musuh Islam begitu dahsyat bahkan kemudian mentertawakan kekuatan Islam tetapi justru perkembangan Islam sekarang itu muncul di negara-negara yang penuh hmm. permusuhannya terhadap Islam yang menertawakan yang kita menertawakan kita yeah. yang kemojokkan kita ternyata perkembangan Islam justru muncul dari tempat-tempat mereka yeah. berbagai macam kegiatan Islam masjid-masjid, kemudian munculnya tokoh-tokoh, termasuk banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang masuk kepada Islam, itu menjadikan mereka kaget yang luar biasa. Bahkan di Pentagon saja, di Amerika Pentagon ada sekitar 10 ribu tentara yang masuk Islam di sana. Belum lagi di penjara-penjara, belum lagi daripada ilmuwan-ilmuwan yang terbuka itu. Sungguh sangat mengejutkan sebenarnya kalau Islam ini bukan dari Allah sudah hancur dari dulu. Yeah ya karena umatnya sepertinya apa ini eh, tidak peduli dengan Islamnya tapi karena Islam ini berasal dari Allah al-Islamu ya'lu wa la yu'la ala Islam itu tinggi tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada Islam makanya Islam terus menyebar sedemikian rupa dan ini adalah merupakan pekerjaan Allah bukan pekerjaan kita ya. tapi yang harus kita lakukan bagaimana kita ini berjuang untuk Islam tetapi hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri karena kita butuh keselamatan di hadapan Allah SWT ketika ditanya apa sedang kamu perbuat atau yang setelah kamu berjuangkan, kita katakan ya Allah aku mau berjuangkan Islam sesuai dengan kemampuan kami dan segala kekurangan kami tolong dimaafkan ya Allah barangkali ini yang bisa kita lakukan barakallahu fikum ya kita beralih ke SMS yang nampaknya ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk, ya. kajian kita malam ini San uh, eh, sebentar lagi kita akan menghadapi hari kemerdekaan nasional 17 Agustus dan apa yang harus seorang muslim perhatikan San apakah bagaimana <laughs> itu kita menghormati bendera kemudian menyanyikan lagu padamu negeri itu bagaimana hukumnya Ustaz? ya barakallahu fikum eh, Eh, masih jauh insya Allah dan kemudian kita uh, punya prinsip ya kemudian kita punya nilai-nilai Islam yang tidak mengagungkan sesuatu kecuali Allah. Ya, tidak membesarkan sesuatu kecuali Allah. Tidak kemudian mengikuti aturan kecuali aturan Allah. Maka, maka segala sesuatu yang kemudian mengarah kepada pengakuan selain Allah tidak boleh kita lakukan. Segala sesuatu yang kemudian mengarah kepada pengabdian selain Allah maka tidak boleh kita lakukan. Pengabdian kita seluruhnya untuk Allah, penghormatan kita seluruhnya kepada Allah dan kemudian kita menjalankan secara utuh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah maka kita nyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bahwa kemudian salatku ibadahku hidup dan matiku untuk Allah ya bukan untuk sesuatu yang lainnya hidup dan mati kita untuk Allah bukan sesuatu yang lainnya maka jangan kita melakukan satu kemusyrikan jangan kita melakukan satu penyimpangan jangan kemudian kita kemudian bergeser daripada Allah SWT yang kita agungkan itu sehingga kita selalu mengatakan Allahu Akbar Allah yang maha besar tidak ada yang lebih besar dari Allah maka segala kekuatan dan jangan lupa kemerdekaan kita bahwa tidak lepas daripada rahmat Allah apa yang kita capai dari semua bentuk ya, kemewahan, semua bentuk kemerdekaan, semua bentuk perjuangan yang berhasil itu tidak lain adalah merupakan pertolongan dari Allah SWT. Maka jangan lupa, justru kita bersyukur kepada Allah, kembalikan seluruhnya ke, apa ini, eh, kembali kepada Allah dan kemudian la haula wala quwata illa billah sehingga dengannya sekalian bahwa kemenangan-kemenangan berikutnya harus kita dapatkan, kita capai atas pertolongan Allah yang terpenting kemenangan kita dalam menghadapi hawa nafsu kita yang itu adalah merupakan musuh dalam diri kita sendiri yang selalu ingin menyesatkan kita mengarah kepada arah Allah SWT. Kemudian kita harus menang melawan syaitan setan manusia dan setan jin yang berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan Allah sehingga kita akan rame-rame bersama mereka masuk neraka. Ini yang harus kita apa? Kita lihat. Kemudian kita harus melepaskan dari belenggu dunia yang itu dapat menyebabkan manusia jauh dari Allah SWT sehingga kemudian ter, apa, tersimpangkan dari jalan yang benar dan berbagai macam bentuk fitnah dunia dan berbagai macam hal yang dapat melingkan manusia dari Allah SWT. Karenanya kita minta pertolongan kepada Allah sehingga kita katakan iya karena Abu na'budu wa iyyaka nasta'in kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan sehingga dalam segala hal kita tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga apapun keadaan kita kita jangan lepas dari Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang menimpa kita jangan lupa kita kembalikan kepada Allah. Maka keyakinan-keyakinan itulah yang menjadikan kita tentram yang justru akan ditambah oleh Allah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid di mana Allah katakan kalau kamu bersyukur kepada Allah pasti Allah akan menambah tetapi kalau kamu ingkar kepada Allah maka ketahuilah adab Allah adalah pedih semoga yang kita belajar pada malam hari ini bermanfaat buat kita sekalian mohon maaf atas segala kekurangannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Farid Uqbah sudah memberikan tausiah kepada kita semua rekan-rekan. Jadi menjelang Hari Kemerdekaan Nasional tanpa itu semua pun selama ini umat Islam sudah menjadi warga negara yang baik Ustaz ya. Baik rekan-rekan nampaknya sampai di sini kebersamaan kita. Mohon maaf tidak semua telepon bisa kita buka, kemudian juga pertanyaan juga tidak bisa kita bacakan semua karena keterbatasan waktu. Sampai di sini saya Wildan Hasan bersama Mas Firman Hakim juga Ustaz Farid Ahmad Ukbaimah bersama Anda. Dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Jazakallah. hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.